Salawat dan salam Allah swt kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan penjelasan tentang enam rukun iman. Yaitu rukun iman yang keenam al-iman bil qadar. Beriman dengan takdir. Al-qadaru yang dinamakan dengan Al-Qadar artinya adalah ketentuan. Qadarullah artinya adalah ketentuan Allah swt. Dan beriman dengan qadarullah beriman dengan ketentuan Allah swt. adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun iman yang wajib diimani oleh seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang laki-laki kemudian bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa perkara di antaranya Jibril bertanya tentang apa itu iman Kemudian beliau SAW mengatakan Al-imanu antu'mina billahi Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih Wal yaumil akhir Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih Yang dinamakan dengan iman Adalah engkau beriman dengan Allah Malaikat-malaikatnya Kitab-kitabnya Rasul-rasulnya Dan juga hari akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang jelek. Ini menunjukkan bahwasanya rukun iman adalah termasuk rukun yang di, uh, rukun beriman terhadap takdir adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun iman. Dan beliau SAW mengatakan kullu syai'in biqadar hatta al-ajzi wal kais Beliau SAW mengatakan Segala sesuatu Itu dengan takdir Dengan qadar Hatta al-ajizi wal-kais Sampai Ketidakmampuan seseorang Dan juga kecerdasan seseorang Semuanya itu dengan takdir Allah SWT Dengan ketentuan Allah Kemudian Allah SWT berfirman Di dalam Al-Quran Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu faqaddarahu taqdira kemudian Allah menentukan dengan sebaik-baik penentuan ini menunjukkan tentang adanya takdir dan orang-orang musyrikin orang-orang musyrikin Quraisy mereka dulu pernah mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah takdir. Akhirnya Allah swt menurunkan ayat yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah mengatakan pada hari di mana mereka yaitu orang-orang kafir akan diseret ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka Kemudian dikatakan kepada mereka Duku Masa sakar Tidaklah kalian merasakan adab di dalam neraka Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Sesungguhnya kami telah menentukan segala sesuatu dengan takdir Sesungguhnya kami telah menentukan segala sesuatu dengan takdir Ini menunjukkan kepada kita Tentang wajibnya kita beriman dengan takdir dan bahwasanya orang yang mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala maka ini dia telah bersifat dengan sifat orang-orang kafir yang mereka mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ijma' para salaf dan juga para imam setelah mereka menyatakan bahwasanya beriman dengan takdir ini adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun iman yang wajib diimani oleh seorang muslim dan juga muslimah. Bagaimana cara beriman dengan takdir Allah SWT Cara beriman dengan takdir Allah SWT Adalah sebagai berikut Yang pertama Adalah beriman dengan ilmu Allah Ini adalah Martabat yang pertama Tingkatan yang pertama di antara tingkatan-tingkatan takdir adalah beriman dengan ilmu Allah SWT Maksudnya bagaimana? Yaitu beriman bahwasanya Allah SWT ilmunya meliputi segala sesuatu Baik apa yang sudah berlalu maupun yang akan datang Baik yang ada di langit maupun di bumi baik sesuatu yang kecil maupun sesuatu yang besar. Allah SWT mengetahui itu semua. Dan Allah mengetahui tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambanya sebelum Allah menciptakan mereka. Allah mengetahui tentang rezeki-rezeki mereka, mengetahui dengan detail tentang ajal-ajal mereka, kapan mereka meninggal mengetahui tentang keadaan dan juga amalan-amalan mereka. Bahkan Allah SWT mengetahui siapa di antara mereka yang akan masuk surga dan siapa di antara mereka yang akan masuk neraka. Ini semua di bawah ilmu Allah SWT. Tidak ada yang samar sedikit pun dari ilmu Allah SWT. Ini keyakinan yang pertama kita meyakini bahwasanya Allah SWT mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar sedikit pun dari Allah SWT. Allah mengatakan, "Lita'lamu أَنَّ 'ala kulli كُلِّ qadir wa وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ kulli شَيْءٍ عِلْمًا Yang artinya supaya kalian tahu bahwasanya Allah SWT Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah berfirman, "Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui perkara yang gaib maupun perkara yang kelihatan. Yang gaib Allah mengetahui Apalagi yang dilihat oleh manusia Alimul ghaibi wa syahadah Dialah Allah SWT yang mengetahui yang gaib Dan juga yang syahadah, yang nampak Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat yang lain Wa indahu mafatihul gaib, La ya'lamuha illahu Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin yang artinya dan di sisinya lah mafatihul ghaib kunci-kunci ilmu ghaib la ya'lamuha illahu tidak ada yang mengetahui kunci-kunci ilmu ghaib tersebut kecuali dia di antara kunci ilmu ghaib adalah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Di antara kunci ilmu gaib Adalah mengetahui kapan manusia meninggal Dan di mana dia meninggal Maka ini tidak ada yang mengetahuinya Kecuali Allah SWT Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Dan dia mengetahui tentang apa yang ada Di daratan maupun di lautan Di daratan dengan segala isinya berupa makhluk Allah SWT baik manusia, hewan, tumbuhan. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, jumlah mereka, amalan-amalan mereka, rezeki mereka. Ini Allah Subhanahu mengetahui secara detail. Tidak ada yang luput dari Allah SWT Demikian pula apa yang ada di dalam lautan. Hewan yang begitu banyak yang ada di, dalam lautan, Allah Subhanahu mengetahui masing-masing dari mereka, mengetahui tentang rezeki mereka, mengetahui tentang ajal mereka, mengetahui tentang apa yang mereka lakukan satu persatu dari apa yang mereka lakukan. Semua di bawah ilmu Allah Swt. wa ya'lamu ma fil barri wal bahar Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh sebuah daun kecuali Allah Swt. mengetahuinya. Jadi daun yang jatuh yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jatuhnya satu daun itu Allah mengetahuinya. Di bawah ilmu, ilmu Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang samar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada habbah satu biji di dalam tanah yang gelap kecuali Allah SWT mengetahuinya. Biji-biji yang banyak yang ditanam oleh manusia atau tidak ditanam oleh manusia yang ada di tanah atau di dalam tanah itu semuanya di bawah ilmu Allah SWT. Wala ratubin wala yabis. Tidaklah ada sebuah benda yang basah maupun kering illa fi kitabim mubin. Kecuali semua itu ada di dalam kitab yang nyata. Yang dimaksud di sini adalah Lauhul Mahfuz. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya ilmu Allah ini adalah ilmu yang sempurna yang meliputi segala sesuatu yang tidak didahului dengan kejahilan dan juga tidak diakhiri dengan kelupaan. Di dalam sunnah Rasulullah SAW, beliau SAW pernah mengatakan, "Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar." Tidak ada di antara kalian sebuah jiwa pun kecuali sudah diketahui di mana kedudukannya. Di dalam neraka atau di dalam surga. Tidak ada sebuah jiwa pun kecuali sudah diketahui apakah dia akan masuk ke dalam surga atau dia akan masuk ke dalam neraka. Semuanya sudah diketahui oleh Allah SWT. Ada sini Hadis oleh Bukhari dan juga Muslim. Subhanallah. Jadi kedudukan manusia atau tempat kembali manusia ke surga atau ke neraka ini sudah diketahui oleh Allah SWT. masing-masing dari kita dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Swt menjadikan kita termasuk penghuni surganya dan kita berbaik sangka kepada Allah. Allah Swt telah memberikan kita hidayah kepada Islam dan memberikan kita kesempatan untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengenal agamanya, mengenal Allah Swt, mengenal Rasulullah SAW dan diberikan kita kesempatan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk datang ke kota ini untuk berziarah ke Masjid Rasulullah SAW kemudian juga menunaikan sebuah ibadah yang agung yaitu umrah kita berbaik sangka kepada Allah semoga ini adalah alamat kehendak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua itu yang pertama yaitu mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya ilmu Allah ini, ini mencakup segala sesuatu. Kemudian yang kedua, di antara cara beriman dengan takdir Allah Swt adalah beriman dengan martabat takdir, tingkatan takdir yang kedua, yaitu beriman bahwasanya Allah Swt menulis segala sesuatu. Kalau yang pertama tadi beriman bahasanya Allah mengetahui segala sesuatu, Kemudian yang kedua kita beriman bahwasanya Allah menulis segala sesuatu di dalam Lauhil Mahfuz. Di dalam Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini adalah kitab yang digunakan untuk menulis segala sesuatu. Di dalamnya ada semua takdir. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi di permukaan bumi maupun di langit sana kecuali sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Dan segala sesuatu telah kami tulis, telah kami hitung di dalam kitabim mubin. Kitab yang nyata. Yang dimaksud di sini adalah Lauhil Mahfuz. Wa kullu syai', segala sesuatu tidak ada yang ketinggalan. Semuanya ditulis oleh Allah Swt di dalam kitab tersebut. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, "Alam ta'lam ta annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan juga di bumi? Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang demikian itu berada di dalam kitab yaitu di dalam Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga mengabarkan Kataballahu maqadiral khalaiq Qabla ayyakhluqa samawati wal ard Bi khamsina alfasanah Beliau SAW mengatakan Allah SWT telah menulis takdir-takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah SWT telah menulis takdir-takdir makhluknya semuanya. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan Allah menciptakan langit dan bumi? Sudah lama, lama sekali. Sebelum diciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun disitulah Allah SWT menulis semua takdir Termasuk takdir untuk kita masing-masing Rezeki kita, ajal kita Berapa tahun kita akan hidup Kita akan kemana, ke surga atau ke neraka Semuanya sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum Langit dan bumi diciptakan Ini menunjukkan bahwasanya Beriman bahwasanya Allah menulis segala sesuatu ini adalah sesuatu yang wajib. Beriman, mengimani bahasanya Allah menulis segala sesuatu di antara takdir-takdir ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dan juga muslimah. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya termasuk beriman dengan ditulisnya takdir adalah mengimani bahasanya selain takdir azali yang tadi kita sebutkan yaitu takdir yang zaman dulu yang sudah terlebih dahulu yaitu takdir yang ditulis oleh Allah SWT 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Selain itu ternyata takdir juga ditulis pada waktu yang lain. Di antaranya adalah takdir al-umri Takdir yang ditulis sepanjang umur Kalau takdir yang pertama tadi adalah takdir azali Jadi takdir yang dahulu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Di sana ada takdir yang ditulis sepanjang umur Maksudnya adalah takdir yang ditulis sejak seorang manusia ditiupkan roh di dalam dirinya sampai dia meninggal. Dan takdir ini ditulis ketika manusia masih berada di dalam perut ibunya. Ini dinamakan dengan takdir umri. Yaitu takdir yang isinya adalah segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia selama dia hidup. Dari semenjak dia ditiupkan roh di dalam dirinya sampai dia meninggal. Ini dinamakan dengan takdir al-umri. Jadi di situ ditulis apakah dia nanti laki-laki atau wanita. Ditulis rezekinya, ditulis ajalnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman." Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id yang artinya sesungguhnya salah seorang di antara kalian akan dikumpulkan penciptaannya selama 40 hari pertama kemudian akan menjadi segumpal darah pada 40 hari yang kedua. Kemudian akan menjadi segumpal daging pada 40 hari yang ketiga. 120 hari. Wayur yursalu ilahil malak. Kemudian setelah itu diutus kepadanya seorang malaikat. Fayan fihi roh Kemudian malaikat tersebut meniupkan nyawa wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian dia diperintah dengan empat kalimat. Ditul, di, disuruh diperintah untuk menulis empat kalimat. Bikat bi rezekihi. Disuruh untuk menulis rezekinya. Jadi sepulan selama hidupnya akan memakan beras berapa ton, akan meminum air berapa liter. Itu sudah ditulis sejak dia berada di perut ibunya wa ajalihi dan ditulis ajalnya kapan dia meninggal pada tahun sekian bulan sekian hari sekian jam sekian menit sekian detik sekian itu sudah ditulis semuanya dan tidak mungkin di, di, dimajukan dan tidak mungkin diakhirkan akan tepat pada waktunya dia meninggal pada waktu tersebut ditulis wa amalih demikian pula amalannya apa yang akan dia lakukan selama dia hidup amalan yang baik maupun amalan yang jelek wa syaqiyun aw sa'id dan akan ditulis apakah dia akan termasuk orang yang celaka atau orang yang akan bahagia ini adalah dalil bahasanya di sana ada takdir umri itu takdir yang ditulis di awal umur manusia ketika dia berada di dalam perut ibunya. Dan takdir umur ini, takdir sepanjang umur ini tidak keluar dari takdir yang pertama tadi. Tidak menyelisih, tidak keluar dari takdir al-azali. Sama. Dan ini adalah perincian atau sebagian eh, perincian sebagian dari takdir al-azali. Jadi takdir umri, takdir sepanjang umur ini tidak menyelisih apa yang ada di dalam takdir azali. Itu adalah perincian dari takdir azali atau sebagian perincian dari takdir azali. Kemudian di sana ada takdir hauli yaitu tak, takdir tahunan. Takdir yang ditulis sepanjang tahun di awal tahun. Yang isinya adalah apa yang terjadi selama satu tahun ke depan. Ini juga ada dan ini dinamakan dengan takdir hauli, yaitu takdir yang ditulis sepanjang tahun. Kapan ini ditulis? Pada malam Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena itu adalah malam untuk menulis qadar yang terjadi selama satu tahun ke depan. Allah SWT mengatakan, "Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim, amra min indina." Allah mengatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan dia yaitu Al-Qur'an fi laylatin mubarakah, di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam itu diputuskan segala perkara dengan bijaksana. Di malam itu yaitu di malam Lailatul Qadar diputuskan segala per, eh, segala perkara dengan bijaksana, yang bijaksana. Ini adalah dalil tentang adanya takdir hauli Yaitu takdir yang terjadi Yang isinya adalah kejadian-kejadian Selama satu tahun ke depan musibah apa yang terjadi ya keuntungan apa yang terjadi siapa yang akan meninggal siapa yang akan lahir dan takdir hauli ini tidak keluar dari takdir umri takdir tahunan ini tidak keluar dari takdir sepanjang umur yang tadi kita sebutkan dan ini adalah perincian dari takdir umri perincian dari takdir sepanjang umur. Kemudian yang keempat adalah takdir yaumi. Takdir yang isinya adalah apa yang terjadi selama satu hari. Ditulis apa yang terjadi pada hari tersebut. Allah mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard kullayawmin huwa fi sya'an siapa yang ada di langit dan bumi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang ada di langit dan bumi meminta kepada Allah. Kullu huwa fi Setiap hari Allah Subhanahu wa taala di dalam kesibukan. Para ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya di sana ada takdir yaumi. Yaitu takdir yang ditulis setiap harinya, apa yang terjadi pada hari tersebut. Tentang rezekinya, tentang hidup dan mati seseorang Ini ditulis setiap harinya Jadi di sana Atau penulisan takdir Ini ada empat Yang pertama adalah Penulisan takdir azali Di waktu yang dulu 50 ribu tahun sebelum Langit dan bumi diciptakan Kemudian ada takdir omri Yaitu takdir sepanjang umur Kemudian yang ketiga adalah takdir hauli yaitu yang takdir tahunan, kemudian yang keempat adalah takdir yaumi. Ini semuanya harus kita imani. Kemudian yang ketiga, di antara beriman atau cara beriman kepada takdir Allah Swt adalah beriman dengan masyiatullah dengan kehendak Allah Swt. Dan ini adalah martabat yang ketiga tingkatan yang ketiga dari tingkatan-tingkatan takdir yaitu beriman dengan masyiatullah maksudnya bagaimana beriman dengan kehendak Allah bahwasanya apa yang Allah kehendaki akan terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi dan bahwasanya apa yang ada di langit dan bumi Ada sesuatu yang bergerak Ada sesuatu yang diam Itu semua tidak lepas dari kehendak Allah SWT Dan tidak ada Sesuatu pun Di langit dan di bumi yang keluar dari kehendak Allah Semuanya yang bergerak maupun diam Bergeraknya karena kehendak Allah Diamnya juga karena kehendak Allah. Ini adalah beriman dengan masyiatullah, beriman dengan Masyiat kehendak Allah Swt. Bahasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak ada yang menghalangi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Meskipun kita menghendakinya. Dan tidak ada sesuatu pun terjadi di langit maupun di bumi yang bergerak maupun yang diam kecuali bergeraknya tersebut dengan kehendak Allah dan diamnya dengan kehendak Allah Swt. Tidak mungkin sesuatu ini terjadi di langit dan bumi yang keluar dari kehendak Allah Swt. Allah mengatakan, Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menginginkan sesuatu adalah dengan mengatakan kun. Dengan mengatakan jadilah fayakun, maka jadilah. Jadi kalau Allah mengendaki maka akan terjadi dan tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan tentang kewajiban beriman dengan masyiatullah azza wajal. Kewajiban beriman dengan kehendak Allah. Seorang ulama mengatakan masyi'takan wa illam asya wa masyi'tu illam tasya lam yakun. Apa yang engkau kehendaki akan terjadi. Wa illam asya meskipun aku tidak menghendakinya wa ma syi'tu illam tasya'lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki, apabila engkau ya Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Kemudian yang terakhir, di antara cara beriman dengan takdir Allah SWT adalah beriman dengan khalqullah. Beriman dengan penciptaan Allah SWT. Dan ini adalah martabat yang keempat Tingkatan yang keempat Dari tingkatan-tingkatan takdir Yaitu beriman bahwasanya Allah Dialah yang telah menciptakan segala sesuatu Menciptakan segala sesuatu Dialah yang telah menciptakan manusia Dan juga menciptakan apa yang dia amalkan Dan juga menciptakan makhluk yang lain dan menciptakan apa yang mereka amalkan. Baik bergeraknya mereka maupun diamnya mereka. Allah menciptakan manusia dan menciptakan amalan dia. Tertawanya dia, sedihnya dia, bergeraknya dia, diamnya dia. Allah menciptakan manusia dan juga amalan amalannya. Allah mengatakan, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dan Allah yang telah menciptakan kalian dan juga apa yang kalian kerjakan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian kerjakan jadi apa yang kita lakukan itu semuanya adalah dengan itu adalah semuanya ciptaan Allah SWT bukan ciptaan diri kita sendiri jadi bukan kita yang menciptakan pekerjaan kita tapi yang menciptakan pekerjaan kita amalan kita adalah Allah SWT wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan sungguhnya Allah dialah yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan amalan-amalan kalian. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Allahu khaliqu kulli syai. Allah dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan diri kita dan juga amalan kita. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah khaliqu kulli sani'in wa san'atih Sesungguhnya Allah dia dialah yang telah menciptakan manusia yang membuat dan apa yang dia perbuat Dialah Allah SWT yang menciptakan orang yang membuat dan perbuatan yang dia perbuat dan apa yang dia perbuat yaitu menciptakan manusia dan apa yang dia amalkan. Ini adalah martabat yang keempat yaitu keyakinan bahasanya Allah SWT menciptakan segala sesuatu. Jadi selain Allah itu adalah makhluk. Allah khalik dan selain Allah adalah makhluk. Jadi ini adalah empat tingkatan dari tingkatan-tingkatan takdir. Yang pertama, kita beriman dengan ilmu Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita beriman dengan penulisan Allah Kemudian yang ketiga kita beriman dengan masyiatullah, kehendak Allah. Kemudian yang keempat kita beriman dengan khalqullah. Beriman dengan penciptaan Allah Swt terhadap segala sesuatu. Dan kita yakini itu semua dan kita yakin bahasanya Allah mentakdirkan segala sesuatu dengan perencanaan yang sangat matang dan di belakangnya ada hikmah yang sangat mendalam. Jadi Allah tidak menciptakan sesuatu, tidak mentakdirkan sesuatu kecuali dengan ilmu yang sangat luas dan juga dengan hikmah yang sangat mendalam. Terkadang hikmah tersebut diketahui dan terkadang tidak diketahui. Jadi kita diwajibkan untuk beriman dengan takdir Allah SWT Yang baik maupun yang buruk Takdir Allah yang baik maupun yang buruk Yang baik contohnya misalnya adalah keselamatan Atau rezeki yang luas Maka ini adalah takdir Allah SWT Harus kita imani Bahwasanya kita selamat dan kita mendapatkan rezeki itu semua adalah bukan karena semata-mata dengan kekuatan kita tapi semuanya adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala demikian pula takdir yang jelek yang buruk seperti misalnya sempitnya rezeki atau terkena musibah maka ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita imani. Kita imani bahwasanya musibah tersebut atau sempitnya rezeki seseorang atau seretnya rezeki seseorang itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu adalah takdir yang baik dan kita yakin bahwasanya itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya kita mendapatkan rezeki yang luas mendapatkan jabatan yang tinggi. Ini adalah takdir yang baik di mata kita. Maka kita yakin itu adalah dengan takdir Allah. Artinya apa? Tidak boleh seorang hamba menyambungkan dirinya atau angkuh di hadapan orang lain. Karena apa? Karena apa yang dia dapatkan itu sudah Allah tulis sejak dulu dan dengan kehendak Allah SWT dan Allah yang menciptakan itu semua. Jadi takdir atau beriman dengan takdir menggiring seseorang untuk tidak sombong dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dia bisa kesini dengan ilmu Allah, dengan kehendak Allah, dengan kemudahan dari Allah swt. Kalau bukan karena Allah, saya kita tidak bisa datang ke tempat ini. Jadi beriman dengan takdir ini bisa menggiring seorang mukmin untuk tidak menyombongkan diri ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa dan dia akan sandarkan anugerah dan juga kenikmatan tersebut kepada zat yang telah memberikannya. Demikian pula apabila dia terkena musibah tertimpa takdir yang jelek maka dia akan sadar bahwasanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan sudah Allah tulis dan apa yang Allah tulis pasti terjadi nah kewajiban dia sebagai seorang mukmin sekarang bersabar terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang menimpa kita rezeki yang disempitkan, keluarga kita yang meninggal, itu semua dengan izin izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Maka barang siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dan mengetahui bahasanya adalah dengan takdir Allah, dengan kehendak Allah dan pasti di belakangnya ada hikmah yang dalam. Yahdi qalbah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah terhadap hatinya. Ya ketika tertimpa musibah, kemudian dia yakin dan mengetahui bahasanya adalah dari Allah SWT dengan takdir Allah SWT dan bahwasanya di belakang musibah ini pasti ada hikmah yang mendalam Maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada dirinya Di antara faedah kita beriman dengan takdir Allah SWT Adalah akan memperbaiki tawakal kita kepada Allah Di dalam masalah rezeki Di dalam masalah keselamatan Karena orang yang meyakini bahasanya Allah sudah memberikan atau sudah menentukan rezeki baginya, maka dia tidak akan takut. Tidak akan tidak akan takut dengan apa yang dinamakan dengan masa depan. Nanti akan jadi apa? Dia tidak akan takut karena apa? Karena dia yakin bahasanya Allah Allah Subhanahu telah menentukan rezeki baginya. Tidak mungkin rezeki itu lari dan tidak mungkin dia mati kecuali sudah disempurnakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harusnya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan kita takut-takuti mereka dengan apa yang dinamakan masa depan. Nanti kamu mau jadi apa? Nanti kamu mau jadi apa? Jangan. Tapi kita tanamkan kepada mereka tawakal kepada Allah. Bahasanya rezeki itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin kita meninggal kecuali sudah disempurnakan rezekinya. Tidak mungkin akan diambil oleh orang lain dan kita pun tidak mungkin akan mengambil rezeki orang lain. Semuanya sudah Allah tentukan. Meskipun satu butir nasi tersebut ada di Amerika dan kita di sini, kalau itu memang sudah Allah takdirkan dulunya akan masuk ke dalam mulut kita maka akan sampai dengan cara apapun. Nah ini harus kita tanamkan kepada keluarga kita. Kemudian di antara bentuk tawakul di antara bentuk tawakul dan juga faedah dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah memperkuat tawakal di dalam masalah keselamatan diri. Orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ajal kita bahwasanya ajal kita sudah ditentukan oleh Allah SWT kapan terjadi dan di mana dengan sebab apa itu sudah Allah tentukan. Maka dia hanya bertawakal dan bergantung kepada Allah SWT, Tidak bertawakal kepada benda. Tidak bertawakal kepada jimat. Tidak bertawakal dengan tamimah. Kan ini semuanya termasuk bertawakal kepada makhluk. Allah mengatakan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tawakalnya kepada Allah. Kalau Allah tidak mengendaki saya mati, saya tidak akan mati. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah termasuk orang yang paling berani karena mereka yakin bahwasanya apa yang akan menimpa mereka tidak akan mungkin luput dari mereka. Dan apa yang luput dari mereka tidak akan menimpa mereka. Mereka ingat sabda Nabi wasallam, Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu. Kalau kamu memang hari ini akan terkena pedang, maka ini tidak akan mungkin luput darimu. Meskipun engkau berlari di belakang gunung. Wama akta akalam yakun liusibak. Dan apa yang menimpamu hari ini tidak akan menimpa yang yang akan luput dari hari ini maka tidak akan menimpamu. Jadi kalau sudah Allah takdirkan sejak dulu bahasa engkau hari ini tidak akan terkena pedang, maka tidak akan engkau tidak akan terkena pedang. Meskipun manusia berkumpul semuanya ingin membunuhmu dengan pedang-pedang mereka. Oleh karena para sahabat adalah anhu mereka beriman dengan takdir Allah Swt. Mereka adalah orang yang paling berani di dalam medan perang. Karena mereka yakin tidak akan menimpa mereka kecuali apa yang Allah takdirkan kepada mereka. Oleh karena itu, manfaat dari beriman dengan takdir ini banyak sekali. Yang kita sebutkan itu hanya sebagian dan faedah-faedah yang lain bisa antum coba sendiri. Bisa antum merasakan sendiri ketika kita sering mengingat tentang takdir Allah SWT. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair. In asabahu sarra syakara, fakana khairan lah. Wa in asabahu dharra sabara, fakana khairan lah." wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Beliau SAW mengatakan sesungguhnya perkara seorang mukmin itu semuanya baik. Apa yang menimpa dia itu semuanya baik. Apabila dia tertimpa atau mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Fakana khairan maka itu adalah lebih baik baginya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Memahami dan mengerti bahasanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia tertimpa musibah sabar, Maka dia akan bersabar Fakana khairallah Maka yang demikian itu lebih baik bagi bagi dirinya Wala yakunu dharika illa lil mu'min Dan yang demikian itu Tidak dialami, tidak dimiliki Kecuali oleh orang yang beriman Yang beriman dengan Takdir Allah SWT Ini adalah diantara faedah-faedah beriman terhadap qadar. Dan apa yang kita sebutkan tentang iman kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti kita meninggalkan sebab dan bertawakal demikian kita tidak mengambil sebab, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan usaha. Maksudnya bukan demikian. Jadi keimanan kita terhadap takdir bukan berarti meninggalkan sebab. Bahkan Allah SWT Yang telah Mentakdirkan kita segala sesuatu Allah SWT dialah yang telah menyuruh kita Untuk mengambil sebab Allah yang mentakdirkan segala sesuatu Dan dialah Allah SWT yang telah memerintahkan kita Untuk mengambil sebab Oleh karena itu Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk mengambil sebab-sebab rezeki. Padahal Allah SWT sudah menentukan rezeki manusia. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian Allah mengatakan fa idza qudiyatis eh, fa salah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun Maka apabila sudah selesai sholat yaitu sholat Jumat Fantashiru fil ard Maka hendaklah kalian berpencar di permukaan bumi bataghu min fadlillah Dan carilah Dari keutamaan Allah SWT Yaitu carilah rezeki dari Allah SWT Setelah sholat Kita disuruh untuk berpencar Untuk mencari rezeki Padahal rezeki sudah di ditetapkan oleh Allah SWT Tapi Allah menyuruh kita untuk berjalan di permukaan bumi untuk mencari rezeki Jadi Allah menyuruh kita untuk mengambil sebab Menyuruh kita untuk mengambil sebab Dan juga para nabi alaihi wasallam Yang mereka adalah orang-orang yang sangat beriman dengan takdir Allah SWT Mereka juga bekerja Bekerja untuk mencukupi kehidupannya dan juga kehidupan keluarganya. Nabi Dawud bekerja, Nabi Zakaria bekerja, bahkan ada di antara mereka menjadi tukang kayu. Rasulullah SAW beliau dulu pernah menjadi seorang penggembala kambing dan mendapatkan gaji dari apa yang beliau lakukan. Jadi para nabi yang mereka sangat beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala mereka mengambil sebab di dalam masalah rezeki. Padahal mereka tahu bahasanya rezeki sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Demikian pula kita disuruh untuk mengambil sebab-sebab keselamatan. Memang kematian sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan Allah juga menyuruh kita untuk mengambil jalan-jalan keselamatan. Sarana-sarana sebab-sebab untuk mendapatkan keselamatan tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau berperang, beliau mengambil sebab untuk bagaimana beliau selamat. Ya ketika beliau berperang, beliau memakai baju besi dan juga memakai penutup wajah beliau. Untuk apa? Untuk mengambil sebab. Padahal beliau tahu bahasanya kematian sudah Allah tentukan, tetapi Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Demikian pula ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Apa yang beliau lakukan? Mencari waktu yang pas untuk keluar dari kota Mekah pada waktu malam hari. Kemudian beliau tidak langsung pergi menuju kota Madinah, tetapi menuju ke arah selatan kota Mekah. Supaya apa? Supaya untuk mengelabui orang-orang musyrikin. Karena mungkin mereka menyangka beliau meninggalkan Mekah langsung ke kota Madinah tapi beliau mengambil jalan lain. Kemudian mengambil arah e, jalan yang dekat dengan laut. Semuanya itu bertujuan untuk mengambil sebab keselamatan. Padahal beliau tahu tentang bahwasanya maut ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau juga diperintah untuk mengambil sebab. Orang yang mau mendapatkan anak diperintahkan untuk mendapatkan untuk mengambil sebabnya. Yaitu dengan cara menikah Rasulullah SAW bersabda Tazawwajul walud al-wadud Hendaklah kalian menikah Dengan wanita yang banyak anaknya Yaitu yang bisa memiliki banyak anak Disuruh menikah Dan menikah adalah sebab Untuk mendapatkan anak Demikian pula Di dalam masalah Perkara akhirat atau masalah-masalah akhirat yaitu keselamatan di akhirat. Memang sudah Allah tulis siapa yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Tetapi kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab tersebut yaitu dengan cara beriman. Ini adalah sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Diperintahkan kita untuk beramal soleh, beribadah. Ini adalah sebab-sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Swt. Dan kita diperintahkan untuk menghindari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah SWT Kita diperintahkan untuk menghindari kesyirikan Diperintahkan untuk meninggalkan kekufuran Diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan Maka kita ambil sebab-sebab ini Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan Jadi perkara akhirat memang sudah ditentukan dan sudah ditulis Dan kita diperintah untuk mengambil sebab keselamatan dan juga meninggalkan sebab kecelakaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW beliau beriman dengan takdir Allah, akan tapi beliau adalah termasuk orang yang ibadahnya paling bagus. Sehingga diceritakan dalam hadis bahasanya beliau sholat sampai pecah-pecah kedua kakinya. Padahal beliau tahu bahasanya yang namanya surga dan neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau diperintah untuk mengambil sebab. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka juga sangat bersemangat untuk beribadah kepada Allah dan mencari sebab-sebab keselamatan di akhirat dan menghindari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan mereka di dalam kecelakaan. Jadi ini semua menunjukkan bahwasanya kita seorang muslim dan juga muslimah selain beriman dengan takdir kita juga diperintah dan dilarang Allah memerintahkan kita dengan sesuatu dan melarang kita dari sesuatu jadi kita beriman dengan takdir dan juga beriman dengan syariat Allah SWT di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan I'malu fakullun muyassarun Hendaklah kalian semuanya beramal Beramal solehlah Carilah sebab-sebab yang akan menyelamatkan kalian ke dalam yang akan memasukkan kalian ke dalam surga dan menyelamatkan kalian dari neraka. Fakullun muyasarun. Dan setiap dari kita akan dimudahkan. Kemudian beliau mengatakan, "Ihris ala ma fauk Dalam hadis yang lain. Hendaklah kalian bersemangat untuk melakukan segala sesuatu yang memberi manfaat kepadamu Baik dalam perkara dunia maupun perkara akhirat wasta'in billah dan hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah. Bersemangatlah dalam masalah yang memberikan manfaat kepadamu, bersemangatlah. Wasta'in billah dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jis. Dan janganlah kamu merasa atau merasa malas, janganlah kamu malas. Dan apabila engkau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkanmu, maka janganlah dikatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang bermanfaat kepada kita. Kalau misalnya terjadi sesuatu musibah misalnya, maka janganlah mengatakan lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Seandainya aku melakukan demikian, mesti terjadinya demikian. Artinya menyesal. Seandainya aku begini, mungkin tidak terjadi begini. Tidak boleh mengatakan yang demikian. Walakin kul qadarullah wa ma fa'al. Akan tapi katakanlah ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi kalau kita, kita, kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, ternyata yang kita dapatkan adalah musibah, baik dalam perkara dunia maupun yang lain, maka kita katakan qadarullah wa fa'al. Ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena sungguhnya kalimat lau yaitu seandainya, seandainya, seandainya ini membuka amalan syaitan. Jadi ringkasan dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini adalah bahasanya beriman dengan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan takdir adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun iman. Caranya adalah dengan beriman dengan ilmu Allah Swt, beriman dengan penulisan Allah terhadap takdir, penuli, e, beriman dengan kehendak Allah Swt, dan juga beriman dengan penciptaan Allah Swt. Dan keimanan kita dengan takdir ini bukan berarti menyuruh kita untuk meninggalkan sebab Bahkan Allah SWT yang telah mentakdirkan kepada kita takdir-takdir tersebut Dialah yang telah menyuruh kita untuk mengambil sebab yang disyariatkan Dengan demikian kita sudah menyelesaikan e, rukun iman yang keenam Dan dengan demikian kita sudah menyelesaikan penjelasan tentang eh, rukun-rukun e, iman yang enam Yang diwajibkan bagi kita setiap muslim dan muslimah untuk mengimaninya Eh, di akhir pertemuan ini saya berikan kesempatan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bagi yang berkaitan dengan materi yang kita sampaikan atau materi yang lain silahkan dan ditulis dengan kertas bagi yang tidak memiliki kertas maka bisa ke depan dan mengambil kertasnya di depan kalau ada orang yang korupsi apakah ini juga dengan kehendak Allah SWT bagian dari kehendak Allah SWT tidak ada yang terjadi di permukaan bumi dan juga di, langit kecuali semuanya dengan kehendak Allah SWT baik yang berupa ketaatan maupun kemaksiatan. Tapi tidak semua yang dikehendaki oleh Allah dicintai oleh Allah SWT Ada sesuatu yang terjadi dengan kehendak Allah tetapi tidak dicintai Dan ada sesuatu yang terjadi dan dikehendaki oleh Allah dan dicintai oleh Allah SWT jadi pertanyaan tadi apakah orang yang korupsi Ini adalah termasuk bagian dari kehendak Allah Iya Tidak ada sesuatu yang terjadi Di bumi maupun di langit Kecuali itu dengan kehendak Allah SWT Baik ketaatan maupun kemaksiatan Tapi kehendak Allah SWT ada dua Ada iradah kauniyah Ada iradah syar'iyah Iradah syar'iyah Adalah kehendak Allah SWT terhadap satu yang Allah cintai dan iradah kauniyah lebih umum dari itu jadi tidak semua yang Allah kehendaki Allah cintai ada ya, yang Allah kehendaki dan Allah mencintainya seperti misalnya ketaatan seorang muslim ketaatan seorang mukmin ini adalah Allah mengendaki dan Allah mencintainya dan ada kehendak Allah SWT sementara Allah tidak mengendaki, tidak mencintai sesuatu tersebut. Seperti misalnya Allah mencintai imannya Abu Jahal. Ini adalah iradah syarinya Tetapi iradah kaunnya Allah SWT bahasanya Abu Jahal meninggal dalam keadaan musyrik. Jadi tidak semua yang terjadi di permukaan bumi ini Allah SWT mencintainya. Tidak semua yang terjadi di permukaan bumi ini Allah mencintainya. Jadi ada yang terjadi di permukaan bumi yang Allah cintai dan ada yang terjadi di permukaan bumi ini yang tidak Allah cintai. Bagaimana hubungan doa dengan takdir? Apakah doa dapat mengubah takdir? Ya Rasulullah SAW bersabda, La yaruddu doa, La يرد qadar illa doa Tidak menolak takdir kecuali doa Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah doa ini bisa merubah dari satu takdir ke takdir yang lain. Merubah dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi kalau Allah mentakdirkan kepada seseorang sesuatu, misalnya sakit. Kemudian dia berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Maka doa ini bisa merubah dari takdir yang pertama tadi yaitu takdir sakit menjadi takdir Allah yang lain yaitu takdir kesembuhan. Jadi maksud dengan la yaruddu al-qadara illa doa itu demikian. Tidak merubah takdir kecuali doa. Maksudnya doa tersebut bisa merubah dari satu keadaan takdir ke keadaan takdir yang lain. Itu maksudnya. Akan adakah orang yang bunuh diri? Ada orang yang bunuh diri apakah sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari takdir Allah swt. Ya, orang yang bunuh diri ini termasuk takdir dari Allah swt. Allah swt. sudah menentukan sejak dulu bahasanya orang ini akan meninggal pada waktu ini dengan cara seperti ini. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah swt. dan tidak keluar dari takdir Allah. Tapi kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sekian. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.